Bu Yeni? Ya. Silakan Bu. Ya, emang dari dulu dulunya begitu. Bapak baru tahu. Kasihan deh lu. Makasih Pak. Boleh Pak Jino? Pak. Ya, silakan Pak. Kalau pendapat saya kan karena yang yang menjalankan pembangun biro itunya kan birokrasinya, birokrasi perancangan itu dari partai. Karena birokrasi, birokrasinya jelek, hasilnya pun jelek, dari partainya pun jelek, hasilnya pun jelek. Makanya kalau kepingin bagus ya dari katanya yang baik, yang bersih, nggak ada yang korupsi. Birokrasi ini juga jangan diperbaiki. Kalau birokrasi nggak diperbaiki ya nggak mungkin bisa bagus lah. Ya udah kita tunggu. Ya baik Pak Osman silakan. Ya ini memang dilematis ya. Ini cerminan kepemimpinan Bapak Presiden kita yang dua term ini. Kita lihat infrastruktur tuh kita masih terpuruk sekali ya. Eh, jumlah kilometer jalan tol kita jauh kalah dari Malaysia sekalipun pada kita jauh sebelumnya udah mulai jadi eh, payah sekali ini ini harus punya kepemimpinan nah ini sudah sudah berlaku masif ya kita ngelihat semua kabupaten daerah itu eh, begitu keadaannya jadi ada anggaran tapi nggak ada ini nanti ujung-ujungnya ya semua eh, nunggu kesempatan untuk ya dapat aliran masuk ke kantong pribadi gitu ya. Jadi ini nggak benar. Terima kasih. Selamat sore Pak Toto. Ya sore. Silakan. Itu kan eh, kayaknya dikondisikan ya. Dikondisikan seolah-olah diserapnya itu akhir tahun. Padahal sebenarnya sudah dipersiapkan untuk akhir tahun ini apa yang mau dikerjakan supaya seakan-akan mendadak begitu dan yang kontraktornya pun kayaknya tuh KKN semua ya grup mereka semua udah gitu bikinnya juga akhir tahun itu nggak tahu apa yang dikerjakan banyak hal yang dikerjakan itu tidak tidak manfaat gitu seperti contoh di depan pengadilan Jakarta Utara itu tiba-tiba bikin gorong-gorong yang tidak manfaat apa urusannya gorong-gorong itu dengan fasilitas umum yang dia harus sediakan padahal itu kan tidak mempengaruhi apa-apa begitu kalau menurut saya itu dipersiapkan jadi rekayasa soal terburu-buru jadi rakyat tidak bisa apa-apa begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Pak Santoso, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan ya, Bapak. Betul masalah klasik ya Mbak ya. Bukan hanya bikin acara perbaikan jalan Mbak, tapi datin setiap akhir tahun tuh hotel penuh. Kenapa? Karena cuma pakai orang-orang Pemda Mbak. Itu jadi hotel penuh, harganya naik itu mereka pun nggak masalah karena habis semua anggaran. Demikian terima kasih. Terima kasih kembali Pak Santoso tanggapannya. Selamat sore Pak Billy. Sore. Silakan. Iya, itu menunjukkan ya ini pejabat-pejabat ini nggak ngerti apa yang harus dia lakukan orang sebenarnya kalau udah punya anggaran itu ke depan dia udah punya ada rencana mau bikin-bikin apa dia baru bisa susun anggaran gitu tapi ternyata mereka nggak ngerti masalah gorong-gorong saya ini warga finansial saya, juga sangat sebel banget sih kalau udah mau deket akhir tahun udah mau deket lebaran itu pasti dia gali-gali tuh pernah saya hubungin kecamatan kenapa kalian yang nggak ditutup katanya anggarannya udah habis <laughs> Jadi kita mesti, aduh nggak tahu berapa banyak tuh orang yang jatuh tuh kecamatan di Pinangsia tuh. Itu parah banget tuh, mesti, di, mesti dicek. Masa anggarannya udah habis, dibuka begitu aja gorong-gorongnya. Pusing saya. Makasih. Terima kasih kembali Pak Gili. Pak Gilbert, selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Silakan Pak. Ya, itu kan ya, otaknya kan otak kotor semua itu. Jadi kalau pas waktu akhir dari tahun anggaran buru-buru dikebut gitu ya jadi bagian-bagian yang penting tuh tidak bisa tercover jadi umpamanya ah, untuk jalan-jalan tertentu aja gitu ya kita ambil contoh ya yang semestinya harusnya sudah dibetulin gitu ya itu sampai ditinggalin sampai, sampai bertahun-tahun seperti kubangan kerbau itu jadi ini Memang otaknya kotor semua itu Kotor dan juga memang nggak ada apa ya inisiatif untuk bekerja ya Sebagai seorang apa ya birokrat atau apalah pegawai negeri atau istilahnya apa itu Itu kayak hidupnya tuh kayak enak banget gitu Kayaknya, kayaknya hidup tuh eh, sepertinya tuh Aduh negara ini kayak milik nenek moyangnya aja gitu Ya kan ngambilnya hidup pulang jam tiga Senin sampai Jumat gitu ya itu manusia sebenarnya tuh manusia nggak ada gunanya itu. Makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Saya beralih ke Pak John selamat sore. Ya saya ada pengalaman di Jalan Raya Greenfield ya. -huh. Mhm. Waktu itu kita mau minta saya Pemda itu perbaiki. Terus ditanyakan di Pemda itu katanya jalan tersebut itu belum telah terima dari developer ke Pemda. Padahal Jalan Raya Greenfield itu kan dari tahun 85 ya jadi lucu sekali gitu jalan raya segitu gede yang udah dilewatin umum ya belum diserahkan ke Pemda jadi rusak erat itu nggak diperbaiki terus akhirnya warga memperbaiki sendiri itu semuanya hmm. alasannya nggak ada budget kali saya nggak ngerti ini, ini negara ini eh, cara manage-nya itu gimana gitu loh nggak ngerti saya terus terang sedangkan jalan-jalan kampung kan kadang-kadang ya yang bukan jalan raya itu dia perbaiki atau mungkin di situ ada tinggal pejabat di situ gitu loh jalan-jalan kecil dia ya, aspal rapi aspalnya pakai hot mix mungkin ada pejabat atau pemda yang tinggal di situ ini ini ini sangat aduh saya nggak ngerti deh dengan cara manage ini deh mm-hmm. ya terima kasih